Salawat dan salam semoga tetap surah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri kita sebagai suasana kita yang tentunya kita berusaha menjadi salah satu di antara umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat besok di hari kiamat dengan kita senantiasa menjalankan perintah-perintah beliau dan sunnah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT tema kita pada hari ini adalah tentang empat sifat orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Okay. sifat orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu mungkin sudah pernah dibahas oleh orang lain juga pernah Yaitu empat orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab Artinya apa? Ini bukan berarti kalau panjenengan tidak termasuk berarti nggak masuk surga bukan ki tapi adalah bahwa memang kalau punya sifat seperti ini maka insya Allah kita bisa masuk surga tanpa hisab hadisnya menyapat, menyatakan dari riwayat Bukhari dan Muslim ya disebutkan bahwasannya urido alayyal umam ditampilkan kepada kepadaku umat-umat <clears throat> yang bunyinya adalah urido الأمم فأخذ النبي يمر معه الأئم معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الحب والنبي يمر وحده فنرث فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا أكد قدامهم سبع عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا ولا يستركون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعلهم ثم قام إليه رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشا Ini hadisnya sudah sering kita dengar, yaitu bahwasannya ditampilkan ketika Nabi SAW bermimpi, karena mimpi seorang Nabi adalah benar adanya. Pada waktu beliau ditampilkan tentang umat Eh, Eh, umat-umat bersama dengan nabinya. Kemudian pertama kali muncul adalah nabi bersama beberapa orang. Kemudian nabi bersama kurang dari 10 Nabi bersama dengan lima orang, kemudian ada nabi yang hanya sendirian datangnya. Kemudian ada sekelompok yang sangat besar, Kemudian Nabi, Nabi mengatakan, "Wahai Jibril, apakah itu umatku?" Bukan. Itu adalah Nabi Musa. Kemudian ada kelompok yang lebih besar lagi. Nabi mengatakan, "Itulah umatmu." Dan mereka adalah di antara mereka yang paling depan di antara mereka itu ada kelompok 70 ribu orang yang dijamin surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Jadi ketika padang masa nanti ada 70 ribu orang yang memang tidak di tidak dihisab yang mereka ini adalah cirinya adalah lamun tidak minta dikai Kayak itu nanti kita bahas kayak itu seperti apa yang kedua adalah layastarkun tidak minta di rukyah. Yang ketiga, la yatatayyarun, tidak terpengaruh pertanda-pertanda yang buruk. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah hanya bertawakal kepada Allah SWT saja. Jadi di sini cirinya ada empat yang pertama adalah tidak minta di kain. Kai itu adalah ya pengobatan pengobatan pengobatan yang sifatnya instan. Kai itu kalau bahasa kalau zaman dulu kai itu adalah pengobatan menggunakan api. Jadi pengobatan menggunakan api pak. Jadi kalau contoh sakit gigi sakitnya luar biasa pakai besi panas kemudian di ya biar tidak biar urat sarafnya sudah mati sekalian ya jadi emang nggak sakit lagi ini memang sebagian dulu seperti itu jadi daripada sakitnya luar biasa mendingan di dimatikan sekalian begitu ya atau kalau misalkan zaman sekarang ini adalah seperti seseorang yang meminta obat tapi e, pengobatan menggunakan laser ya sinar laser ketika apa namanya ketika mungkin punya apa ya e, ada kulitnya yang belang begitu kan biasanya kalau ibu-ibu biasanya ya kalau bapak bapak sih nggak begitu ya belang kemudian pengobatan kanker kan, kanker dengan laser begitu ya seperti ini kan memang dimatikan gitu kan Nah ini bukan berarti ketika menggunakan laser ini tidak boleh, boleh saja. Hanya saja orang-orang ini adalah menikmati penyakit yang Allah berikan kepadanya. Sehingga tidak memilih pengobatan yang langsung tespleng. Tapi apa namanya orang oh, ini sedang dicoba. Sedang salah saya minta berobatnya adalah berobatan biasa saja Ya sembuh alhamdulillah, belum sembuh pun saya nikmati. Tidak misalkan oh ini mau nggak e, Pak, ini kalau ada pengobatan alternatif tapi langsung terselang. Kemudian kadang-kadang kita seperti itu. Ketika ada orang yang ketika sudah tidak tahan lagi dengan penyakit, kadang-kadang sampai apa namanya segala cara bahkan mungkin dengan pengobatan-pengobatan yang diharamkan pun ini dilakukan. Nah, ketika memang pengobatan yang dengan yang haram, ketika emang kebutuhan yang mendesak, kita mengeluh begitu ya, maka boleh kan? Tapi tidak termasuk orang-orang yang masuk surga hisab. Kenapa? Tidak menikmati penyakit yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Orang ini yakin sekali bahwa tidak mungkin Allah penyakit kecuali ada hikmah di balik penyakit tersebut. Sehingga ketika dia punya sakit berobat sebagai bentuk tawakalnya kepada Allah tapi bukan hanya adalah sembuhnya tapi lebih kepada tujuannya adalah ketika sakit sunnahnya adalah berobat ikhtiar adapun sembuh ini adalah urusan Allah SWT. Yang penting di apa nama yang dijalankan adalah pengobatan-pengobatan yang baik yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW meskipun kadang-kadang agak lama kita berhasil tapi karena ini menikmati sakitnya dan yakin bahwasannya tidak mungkin Allah akan hamba dengan sebuah penyakit maka meskipun sakitnya parah, kemudian ada pengobatan yang lain yang lebih darah mungkin ya. Maka ini adalah dia memilih untuk tidak langsung segera pakai yang tersebut meskipun penelitian bahwa ini memang betul haram. Misalkan ya kalau darurat, ya kalau apa namanya, kalau terpaksa ya boleh menggunakan yang haram. Sudah ada fatwanya begitu. Lebih memilih tidak. Yakin karena yakin bahwasannya Allah pasti bukannya. Kalaupun tidak sembuh berarti Allah sedang sayang kepadanya. Yang ini adalah pelajarannya. Kenapa ada orang yang masuk rukatan baisab gara-gara tidak mau dengan pengobatan kai. Karena pengobatan kai ini adalah menghilangkan rasa sakit dengan segera. Tidak menikmatinya begitu ya ini memang eh, ya jadi pusing ya dinikmati pegel-pegel ya dinikmati begitu ya karena memang sudah saatnya mungkin ge apa namanya nun saya nun saya mohon maaf sekali ya kita semua kan sudah lama lah hidupnya lah ya sudah ada yang 60 70 tahun sehat walafiat sekarang 5 tahun mandan pegel-pegel ya wajar begitu ya dinikmati begitu ya artinya apa tidak banyak mengeluhnya, kemudian yakin bahwa ini adalah petanda bahwa memang kita disuruh lebih hati-hati lagi. Makanya ini diberikan jaminannya bisa masuk surga tanpa nikah. Ketika kita sakit ini tidak banyak mengeluh dan memasrahkan semuanya kepada Allah SWT. Jadi memang ini ya kenapa ini adalah dikatakan nabi bisa ketika tidak menggunakan pengobatan kai yaitu pengobatan instan yang bisa menghilangkan sakit dengan segera ya artinya karena dia yakin bahwasannya sakitnya ini adalah merupakan bagian dari ujian dari Allah SWT baik Kemudian yang kedua, la yastarkun. Ya. Itu orang yang tidak minta dirukyah, Tidak minta dirukyah. Saya tidak bicara dengan orang yang merukyah tidak nggih. Tapi kepada orang yang punya penyakit tidak minta rukyah. Kenapa yang tidak minta adalah termasuk orang yang dijamin surga tanpa hisab? Ini ada contohnya. Ketika itu ada seorang sahabat, sahabat wanita yang dia terkena penyakit ayan tapi ayan ayan karena gangguan jin gitu bukan ayan karena faktor apa namanya saraf dan sebagainya bukan tapi ayan karena faktor gangguan jin yang ketika ganjinnya ini muncul maka dia kemudian tidak sadarkan diri ketika Rasulullah maka orang ini wanita ini mengatakan uh, eh, memberikan alternatifnya wahai fulana apakah kau mau aku doakan agar cepat sembuh atau kau milih sabar saja kalau kena penyakit yang begitu ya yang nanya Rasulullah pilih yang mana pilih yang sabar atau yang cepat sembuh kebanyakan cepat sembuh karena apa? Karena nggak tahan dengan goda eh, dengan gangguan ini. Tapi wanita ini mengatakan saya memilih bersabar. Hebat eh, karena kenapa? Yang nawarin itu adalah Nabi, bukan orang sembarangan. Kita saja mohon maaf ge, ketika ada terapi rukyah gitu ya, yang da, yang me, me, apa yang ngisi perukiah internasional eh, yang di televisi bahkan mungkin ya kalau dia nggak nawari hanya kajian kan berbondong-bondong ke sana semua minta di rukyah apalagi kalau yang menawari adalah Nabi SAW berarti orang ini perempuan ini bisa termasuk orang yang di usul ketan bisa karena apa tawarannya sangat menggiurkan yaitu bisa sembuh. Kenapa? Doa Nabi pasti mustajab. Ini ada apa nih ya? Jadi gih eh, apa namanya? Oh, ini Selasa mungkin ya. <laughs> Ada radio enggak betul ya. Jadi memang di sini kenapa layas tarkun ini ada termasuk orang-orang di jalan masuk tanpa hisap karena memang orang ini percaya betul bahwa Allah ini ketika memberikan ujiannya mungkin untuk kecelakaan dia apapun ujiannya entah penyakit kayak entah itu adalah penyakit karena faktor makhluk halus kayak begitu ya maka ketika wanita ini ditawarkan dia hanya mengatakan ya Rasulullah eh, saya ingin bersabar tetapi doakan ketika saya eh, terkena penyakit tersebut maka Allah uh, mem, jangan tidak membiarkan auratku terbuka. Memang Begitulah seperti itu ya. Memang kadang-kadang ketika orang yang meminta rukyah, bukan yang merukyah gitu itu biasanya mengandalkannya bukan ayatnya, tapi mengandalkan siapa yang buktinya milih siapa yang mau meru mau merukyah yang pengalaman yang terkenal begitu ya dan sebagainya mereka milih itu kan seharusnya adalah rukyah ini kan seperti obat. Obat apa saja bisa saja. Hanya cocok atau enggak. Nabi, Nabi mengatakan bahwasannya sesungguhnya Allah akan memberikan dalam setiap penyakit obat. Hanya saja ada yang cocok, kadang ada yang tidak. Nah kita biasanya ketika rukyah itu adalah siapa yang merukyah bukan bacaan baca. Yakin sebenarnya bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Tetapi sugestinya kalau orang sudah pengalaman Allah lebih cepat sembuhnya. Kalau yang nggak pengalaman sulit padahal tidak bisa seperti itu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW itu adalah seperti ini bahwa orang merukyah itu itu memang harus yakin bahwa yang menyembuhkan. Adapun siapa merukyah itu adalah masing-masing ada yang cocok, ada yang tidak. Kemudian sebagian perukyah sebagai ah, mungkin apa namanya eh, saya pernah sampaikan begitu ya. Kadang-kadang sebagian perukyah itu kalau yang mungkin yang dikenal kita insya Allah tidak seperti itu. Ada menggunakan trik-trik khusus, bacaan khusus yang kesannya jadi oh kalau merukyah baca ini Padahal semua ayat Al-Quran itu bisa untuk rukyah. Hanya kadang-kadang seperti obat lah. Kalau panjenengan batuk lah, ada berbagai macam merek obat batuk. Ada yang pilih ini sembuh. Ada yang pilih yang lain sembuh pula. Bisa jadi orang yang dua tadi pakai obat yang dipakai yang pertama nggak sembuh. Tetapi yang ke satu juga sama nggak sembuh karena sembuhnya lewat jalur yang pertama-tama nah kita kadang-kadang mengkhusus oh kalau merukyah pakai ayat ini ketika tidak ada dalilnya nggak boleh begitu yang inilah yang beberapa apa, apa para ulama kita sebenarnya mungkin menceritakan pengalaman tapi bagi muridnya itu di ajaran. Sebagai contoh, ya, pengen kaya baca surat al Kan banyak di antar kita ya baca Al-Qur'annya nyerempang begitu kan, hafal begitu ya. Hanya pengen jadi kaya. Mungkin dulu baru betul, ya. Betul mereka baca al ya, yakin karena Allah yang bikin kaya tapi sarananya dengan al-waqiah bacanya. Nah, ketika itu tidak ada dalilnya, tidak boleh diazar dengan mengatakan barang baca ini, baca ini, bet. Atau misalkan ibu hamil, kalau mau anaknya cakep atau ganteng atau cantik, baca surat Yusuf atau Maryam. Ya iya mungkin bapaknya ganteng, ibunya cantik, eh, keluarnya pun Begitu. Tapi bisa jadi ketika Allah SWT menentukan yang lain, tidak bisa. Kenapa? Karena ini hanya berdasarkan pengalaman seseorang. Makanya, misalkan panjenengan yakin dengan surat Al-Ikhlas, minta doa apa saja dikabulkan, insya Allah, silahkan saja. Tetapi tidak boleh diajarkan kepada orang lain dan mengatakan, siapa yang baca Al-Ikhlas sekian kali maka itu tidak begitu karena apa? Semua orang bisa berbeda-beda obatnya. Tapi intinya Al-Qur'an ini adalah semuanya adalah adapun yang cocok yang mana kita masing-masing berbeda. Jadi betul ayat kursi, tapi sama kita nggak cocok ayat kursinya. Bisa jadi, gitu sudah baca ayat ah, kursi berkali-kali kok ya. Masih ada gangguan jinnya misalkan. Mungkin nggak cocok kayak itu. Bisa yang lainnya begitu ya. Artinya apa? Ketika apa namanya? Nah orang-orang yang merukyah itu kebanyakan begitu. Sebagian besarnya adalah menggunakan ayat-ayat tapi ini adalah tidak ada nasnya dalam salam Hanya berdasarkan pengalaman seseorang yang kemudian jadi kayak semacam apa namanya panduan ini ayat rukyah. Nah yang ada memang yang jelas ada dalilnya surat Al-Baqarah jelas. Oke, Al-Baqarah ini pasti. Kenapa Nabi mengatakan barang siapa baca surat Al-Baqarah maka yang di rumahnya baca surat Al-Baqarah setan akan lari di rumah yang dibacakan dalamnya surat ya hadisnya sahih. Kemudian Al-Falak dan Nas. Jelas itu. Yang lainnya masih debatable di antara betul apa tidak. Asofat ke atau apa begitu ya. Ini hanya kebiasaan para saja. Ketika mereka tidak mengajarkan oh, nggak masalah. Tapi ketika mengajarkan begitu kemudian katanya ada dalilnya, padahal tidak ada, ini berarti memang termasuk seperti mengada-adakan sesuatu tidak ada. Tapi intinya harusnya adalah bahwa rukyah itu adalah semua ayat Al-Quran bisa digunakan untuk rukyah karena itu adalah syifa sebagai penyembuh. Ya, jadi kalau masalah oh, apa namanya kalau ayat itu adalah obatnya yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Obatnya tergantung Allah mana untuk kita sembuhnya. Makanya dengan misalkan apa namanya sendiri baca Quran sampai khatam saja. Sering-sering kenapa? Siapa tahu di antara sekian banyak ayat ada yang cocok bagi panjenengan. Nggak milih lah, terus saja lah, belum tentu cocok. Saya baca surat belum tentu cocok begitu ya, karena memang banyak begitu. Makanya kalau misalkan para ulama kita ada yang namanya kalau di desa ada atau sebagian saudara kita majmu syarif. Majmu syarif ngatas sendiri itu kumpulan itu. Ini memang tidak ada fadilah khususnya tidak ada. Tetapi dulu ulamanya kan ini oh ada khasiatnya. Tapi tidak sebagai bahan dasar bahwasannya barang siapa yang begini dan begini, baca ini dibaca ini. Kenapa? masalah rezeki, masalah kesembuhan, masalah yang sebagainya yang sifatnya gaib itu adalah hanya milik Allah SWT. Adapun ketika Allah memberitahukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu adalah kuasa Allah SWT. Ketika ada hadisnya jelas nggak masalah. Tapi ketika tidak ada, maka ini adalah dikhawatirkan kita mengadakan sesuatu yang tidak benar. Ya, Kenapa? Itu ada dua macam gih. Obat yang terbukti secara ilmiah, ada yang obat karena faktor sugesti. Sugesti dari Allah SWT. Ada apa namanya faktor iman, faktor pengobatan rohani. Kalau pengobatan yang terbukti secara ilmiah, ini semua bisa membuktikan. Eh, kan nggak ngerti syariah kadang-kadang tapi kan damuan-damuannya ini bisa mengurangi influenza. Ini bisa mengurangi ma. Ini bisa saja. silahkan nggak masalah. ini sudah kan penelitian. Nggak masalah begitu ya. Demikian pula obat-obat yang herbal yang lain nggak masalah boleh saja meskipun di dalam hadis tidak ada. Contoh hadis kan tidak mengatakan daun serai kan tidak ada ya bisa begini, boleh saja. Kenapa? Ini sudah berdasarkan pengalaman. Atau misalkan tadi juga sama, ketika panjenengan misalkan gih, kalau motong bambunya apa musim terang yang beribikan gitu ya. ya ini kan pengalaman ini. Bukan karena oh percaya dengan tahayul bukan. Karena pengalaman ini pengalaman ilmu tentang pohon begitu ya. Kalau begini-begini biasanya akan seperti ini. Ini bukan tahayul. Kenapa? Ini berdasarkan ya. Atau misalkan kalau musim angin kencang nih tanamannya nggak tumbuh, ya itu pengalaman. Dan itu adalah bisa terbuktikan secara ilmiah nggak masalah. Bukan percaya dengan tahayul bukan. Ya. Karena itu sudah bisa dibuktikan secara ilmiah dan pengalaman terjadi seperti itu. Adapun pengobatan-pengobatan rohani Memang ini adalah harus ada dalilnya. Jadi pengobatan ruhani itu harus ada dalilnya. Pakai ayat ini dalilnya ada nggak? Pakai begini dalilnya ada nggak? Kenapa kalau tidak ada dalilnya? Ini banyak yang terjerumus kepada kemusyrikan tanpa berasal. Ya ketika kita marak ada pengobatan rukyah begitu ya itu banyak e, perukyah yang abal-abal nggih. Yang apa namanya e, mereka itu merukyah tapi sebenarnya kayak dukun. Tampilannya sama. Pakai sorban juga. Pakai gamis juga. Cuma yang satu ini ada jadilnya, yang satu tidak ada dalilnya. Bahkan banyak terjadi kayak ustadz yang terkenal ya, yang kemarin e, waktu itu berapa tahun yang lalu itu dia apa namanya ditangkap polisi gara-gara penipuan. Ah, Islamnya oh bak luar biasa katanya. Saya nggak sebutkan namanya ya. mau <laughs> nanti pencemaran nama baik bukan ya. <clears throat> Jadi intinya adalah seperti itu. Ini kan abal-abal. Ketika semarak rukyah semuanya, semua dukun berubah menjadi kiai. Kenapa? Karena memang masyarakat kita itu adalah e, memang begini. Kenapa di Indonesia itu banyak begitu? Karena memang ada faktor ketidakpercayaan kepada medis. Ya, apalagi ketika ada isu nih, kata obat itu adalah mafia obat katanya ya. Jadi dokter itu pesanan dari e, distributor obat. Ini kan suudon kepada dokter. Kan nggak semua dokter begitu, tidak semuanya begitu kan? Kemudian atau mungkin pengobatan yang mahal sehingga mereka itu lebih milih pengobatan alternatif yang murah, tapi sebenarnya nggak murah juga, ya. Apa karena emang nggak murahnya pasti ada kontrolnya juga gitu ya. Sebagai contoh kita sering bahas juga ketika seorang patah tulang. Kan ada nih rumah sakit di, di Banyumas ya ada ortopedi, ada medik, dan sebagainya yang sifatnya adalah khusus tulang gitu ya. Tapi karena mungkin masuk sana harus bayar uang dulu berapa tidak punya uang, maka antrinya ke bukan ke Solo, ke Mbah Tali gitu ya. <laughs> Di sana gitu ya. Ya itu tidak bisa di, kalau misalkan itu ada urutnya, kemudian kedar pakai tali yang enggak kalau talinya bisa diganti dengan yang lainnya itu bisa jadi tidak ada siriknya tapi kalau ada pesan talinya enggak boleh diganti sampai sebulan berarti ada unsur syirik kenapa sembuh bisa jadi sembuh bisa jadi tapi ini adalah sudah berbuat kemusyrikan begitu ya dan itu ya jadi Allah kadang-kadang menyembuhkan seseorang dengan penyakit uh, dengan pengobatan alternatif yang syirik tadi sebagai ujian. Sadar nggak itu syirik? Kalau sadar dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu adalah bisa menyembuhkan, ini adalah apa namanya? Berarti sedang kita sedang diuji. Kalaupun dia tidak sadar, berarti akan langsung ke, apa akan tak bertambah kemusyrikannya. Taib. Ini saya kumpulkan dari beberapa buku tentang beberapa kekeliruan dalam rukyah. Okay? Nah, jangan bisa nanti perhatikan e, keliru apa tidak ketika memang ada praktek seperti itu. Yang pertama adalah biasanya orang merukyah itu kadang-kadang kenalan dulu dengan jinnya. Nah, ketika dari mana kalau peralki perempuan, jinnya apa begitu ya, segala macam begitu ya. Agamanya tanya juga begitu ya. Dan percaya dengan itu. Sebagai contoh, waktu itu mendengar ada rukyah. Katanya ada jin dari Baghdad. Jin dari Baghdad itu ya katanya jin dari Baghdad. Tapi ngomongnya bahasa Indonesia. Iya sudah Indonesia mungkin ya, mungkin sudah bertahun-tahun di Indonesia mungkin ya. Tapi kira-kira kalau datangnya baru aja. Berarti jinnya langsung translate-nya langsung jadi. Ada jin mana tapi nggak bisa bahasa apa biasanya bahasa kita berarti emang bohong saja kenapa? Wong dia orang kalau yang betul-betul asing ya. Kemudian kita yakin percaya ini jinnya dari ini. Ya nggak mesti juga. Kenapa? Ini nggak pelayannya begitu sudah kalau ada jinnya segera disuruh keluar pakai uh, kenal salam kenal dulu juga gitu ya kemudian yang kedua adalah orang dengan kaset ya kaset kemudian suara atau telepon ya ini ya dan saya dulu ada di TPI ada ada ustadz begitu ya kajian Al-Quran gitu kan itu ketika apa namanya ketika ada yang telepon sudah nebak Apa eh, jangan begini ya begini ya begitu ya ini khawatirnya masuk dalam kategori ini rukyah yang tidak benar kenapa nggak kenal juga enggak sudah menebak-nebak apa namanya penyakitnya apa segala macam dan sebagainya karena emang pada dasarnya rukyah itu adalah Komunikasi antara yang merukyah dengan yang dirukyah kemudian doa kepada tak Memang ada artinya kontak tidak bisa hanya sekedar telepon kemudian eh, mengobati lewat telepon tidak bisa. Kenapa? Itu bukan cara-cara yang memang Allah ajarkan kepada kita gitu ya kepada Nabi Muhammad juga tidak dan tidak. Artinya memang ini adalah baik dilakukan oleh sebagian para Kemudian rukyah masal. Rukyah masal dengan menghadirkan tokoh kemudian rukyah bareng-bareng. Yang baca satu. Lainnya pada eh, berkelimpangan begitu ya ketika dibacakan itu. Itu berarti bisa kayak mengerahkan jin, Bukan apa namanya apa eh, seperti itu. Itu rukyah masal itu memang e, apa namanya dilakukan oleh, oleh Nabi SAW dan juga dengan rukyah masal belum pernah terjadi. Tapi kalau rukyah boleh, silahkan gitu ya, silahkan saja. Tapi kalau merukyah masal, ini panjenengan sebaiknya tidak usah ikuti kalau misalkan acara yuk rukyah tidak boleh. Tapi kalau misalkan acara adalah bagaimana merukyah, oh silahkan hadiri. Tapi kalau ada kajian rukyah masal murni itu tanpa ada pembelajarannya, ini panjenengan perlu hindari ya Taib. kemudian ketika yang merukyah ini ya, dengan kata jin bahwasannya ini ada kiriman dari orang tertentu ya ini kan jadi seudon kan dengan saudaranya yang begitu kan ke? Rukyah, oh ini katanya uh, ada kiriman dari mana dari sanalah mungkin ada orang yang begitu kan jadi yang tadinya keluarganya jadi tidak rukun Seulon. kenapa hanya bahkan informasi dari jin tersebut padahal Nabi sudah mengatakan jin atau iblis itu adalah kazub dia adalah dukun maka jangan sampai non seunggi ketika panjangan menyaksikan rukyah tersebut pun tidak boleh sampai percaya dengan apa yang dikatakan oleh jin tersebut melalui lidah dari yang diruqyah. ya. Kenapa? Nah, kan, jin itu adalah dusta meskipun pada saat itu benar. Pada dasarnya semua berita dari bangsa jin adalah dusta. Tidak boleh kita percaya kecuali memang ada rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW. Seperti ketika anaknya Abu Hurairah itu bertemu dengan jin. Yang jin itu mengajarkan bagaimana membaca ayat kursi. Nabi dia benar kali ini, tapi sungguhnya pada hal yang lain dia berdusta. Dan Abu Hurairah melapor kepada Nabi SAW tidak percaya begitu saja tentang ini dan ini segala macam nggak percaya begitu saja. Kenapa? Ini artinya benar apa nggak yang disampaikan oleh uh, jin ini oleh, oleh orang yang mengajarkan ini? Makanya ketika panjenengan mungkin dengar rukyah dengar apa yang diruka itu tidak boleh percaya serat sampai Kenapa? Contoh nggih kadang-kadang begini. Kalau mohon maaf nih, misalkan ada sebuah keluarga yang anak perempuannya tidak menikah sampai sampai lama. Ditanyakan kepada orang pintar. Oh, ini ada yang ada yang menghalangi saudaranya nih. Jadi kita pikirannya siapa nih ya? Dan saudaranya. Kan begitu. Padahal belum tentu. Kenapa? Setan ini menginginkan kita ini adalah bermusuhan dengan siapapun. Sehingga kalau kita itu ada pesan malah curiga kepada si A dan si B-nya, itu hati-hati. Berarti sudah termakan bujuk rayu setan yang itu adalah tujuan mereka adalah menjajakan kita bermusuhan saudara kita. Jadi memang apapun beritanya yang apa namanya dari bangsa jin tidak boleh langsung dipercaya begitu saja. Kemudian mengharuskan eh, apa namanya pasien ini adalah menggunakan parfum atau minyak tertentu yang dipesankan oleh perukyahnya itu. Jadi, oh kalau ini mau biar kalau kamu mau rukyah ke saya pakai minyak wangi ini saja. Ada memang sebagian ada yang begitu. Minyak wanginya apa namanya e, khusus dari minyak wangi dari ya e, campur nggak apa gitulah ya. Pokoknya yang penting adalah e, apa namanya itu pesanan dari ini ya mungkin mungkin gitu. perukyahnya jual minyak wangi juga gitu ya sehingga sekaligus ya ngiras ngirus lah ya merukyah juga sekaligus jualan minyak wangi tapi ketika diyakini harus maka tidak boleh begitu ya kemudian eh, yang selanjutnya adalah menulis ayat dengan potong atau di balik tulisan ayatnya. Meskipun ini ayat, nge, tapi ketika nulisnya dibalik atau dari sini nulisnya, bukan dari kan kita dari dari kiri kanan ya dari kanan ke kiri tapi kalau tulisan biasa kan dari kiri ke, kanan ke dari begini ya nah kalau tulisannya begini ini jelas itu pasti eh, bukan perukyah yang benar pasti per, apa perukyah yang eh, abal-abal uh, begitu itu syirik pastinya. Ketika pakai huruf alif, jim, apalagi gitu ya, dipotong-potong atau ayatnya pun dipotong-potong, atau misalkan menggunakan ayat ini di sabuknya. Kan ada ya potongan ayat diambil ke sabuknya. Gak boleh dilepas di kapanpun. Sampai kapan dilepas berarti sudah jelas. Itu adalah setan. Kenapa? Kan kita adabnya adalah tidak boleh memasukkan ayat-ayat Al-Quran kita masuk kamar mandi. Kok ini pesannya tidak boleh dilepas sampai kapanpun. Saya masuk WC, iya saya masuk WC. Ini jelas, ini adalah apa namanya tipu daya dari setan gitu ya. Baik ini adalah beberapa hal yang ini dilakukan. Kemudian ditanya nama ibunya. Nggak tahu ya, mungkin kayak bang mungkin ya. Kalau bang itu kan e, kalau bang itu kan kalau mau e, nulis apa daftar apa namanya nasabah itu kan suka begitu ya. Yang jadi kuncinya dana ibunya namanya siapa? Mungkin perukia ini ikut bank. Jadi apa namanya? Ketika apa namanya? Ketika nanya ibunya nama siapa? Oh, gitu ya. Kalau begitu berarti sudah maksudnya. Kenapa? Dalam dalam Islam itu ibu tidak begitu disebutkan namanya. Jangan dimakan bapaknya malahan begitu ya. Ketika kok ibunya yang disebutkan berarti ajaran bukan dari gitu ya. Mungkin tadilah perukyahnya khusus di bank dulu mungkin ya. Jadi seperti itu. <clears throat> ya. Jadi emang apa namanya? E, di sini tentang beberapa kekeliruan para perempuan kita perlu hati-hati agar kita tidak jatuh kepada rukyah yang syirik. Artinya apa? Para ulama kita mengatakan, fatwa ulama mengatakan bahwasannya ya, hukumnya adalah boleh tapi mendekati makruh. Meminta di boleh tapi mendekati makruh. Tetapi merukyah diri sendiri itu disunahkan. Ya, ya, hukumnya adalah boleh mendekati makruh. Ya, tidak boleh kita menjadi tujuan yang tidak boleh. Kalau sudah mentok mepet-mepet gitu ya, sudah nggak apa namanya, nggak ada jalan keluar, bisa jadi silahkan. Tapi intinya, cirinya adalah bisa sabar dan bisa merukyah diri sendiri itu lebih baik merukyah diri sendiri gitu ya karena emang apa namanya bahwa rukyah itu adalah bahwasannya yang ketika merukyah diri sendiri dengan diri kita lebih tawakal kepada Allah SWT. Karena biasanya orang yang meminta di rukya itu mengandalkan ustadznya. Nggak baca di rumah. Nantilah kalau saya datang lagi ke Pak Yainya, perukyahnya. Di rumah nggak ada terapinya, nggak ada yang apa namanya baca sendiri tidak ada. Ya, Kenapa? Lebih tawakalnya disandarkan kepada selain Allah SWT makanya ketika kita uh, meminta dirukyah ini makruh ya boleh tapi makruh saja tapi ketika kita apa namanya ketika merukyah disunahkan jadi kalau ada yang minta boleh dan sunnah kita melaksanakannya tapi bagi yang apa namanya bagi yang minta dirukyah adalah makruh seperti beginilah kita memberi, sebagai gambarannya kita memberi kepada fakir miskin ada yang butuh kita diberi tapi bagi yang meminta kalau tidak darurat tidak boleh minta sehingga ini hukumnya seperti itu bagi yang meminta eh, bagi yang meminta di rukyah ini kalau sudah istilahnya sudah nggak sabar banget kemudian kayaknya sudah mepet sekali kebutuhan mendesak boleh tapi tidak boleh sedikit-sedikit minta di rukyah tidak boleh. Tapi bagi yang bisa merukyah, maka disunahkan ketika ada yang minta maka di diberikan rukyahnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kenapa kalau meminta makruh, kalau memberi itu adalah disunahkan, sama seperti panjenengan ketika memberikan bantuan kepada memberikan sedekah. Kalau ada yang minta dikasih, Okay? Tapi ketika misalkan e, bagi yang meminta, ini tidak boleh kecuali dalam keadaan yang darurat, gitu ya. Ini tentang rukyahnya berarti yang ketiga, okay? Kemudian yang ke e, e, e yang kedua, okay? Yang kedua yaitu adalah tidak merukyah, tidak minta dirukyah. Yang ketiga adalah tidak percaya dengan pertanda buruk Nah, itu maksudnya kalau dalam bahasa Arab namanya tiaroh tatayur Yaitu merasa bernasib sial disebabkan karena sesuatu yang dilihat, dengar, atau sesuatu yang diketahui. Dilihat, didengar, atau diketahui. Contoh, dilihat itu kalau misalkan kalau nggak tahu zaman sekarang masih ada apa enggak nggih kalau lagi jalan ada ular nggak jadi pergi kalau lagi di jalan raya nabrak kucing pulang lagi ya berarti kan melihat dia gitu ya didengar nih contohnya kalau malam hari dengar burung hantu ya Katanya ada yang meninggal dunia. Ya iya. Wong oh, setiap detik ada yang meninggal dunia. Dimanapun ada kan seperti itu. Nggih. Logikanya kan begitu. Meninggal dunia iya memang ada. Bahkan setiap yang apa namanya setiap yang hidup pasti mati. Mungkin di belahan bumi yang lain betul ada yang meninggal dunia. Cuma kan kesannya kita kalau kita mendengar itu berat. padahal belum tentu. Kenapa? Kalaupun benar iya, memang Bahkan nggak cuma harus ada tandanya. Setiap jam, setiap saat pasti ada yang meninggal. Kenapa tidak ada? Kalau begitu malaikatnya nganggur dong, malaikat mautnya. Ada yang meninggal dunia. Ya pastinya begitu ya. Hanya siapa-siapanya dan di mana kita tidak tahu. Gitu ya, itu tentang dengar. Atau diketahui. Sebagai contoh begini. Kalau panjenengan eh, kita lewat jembatan kalau pakai mobil nggak klakson nanti jatuh ya misalkan atau tik, kalau tikungan sih mungkin klakson biar ngasih tanda kepada yang sebelah sana begitu ya jadi kalau mungkin sebenarnya maksudnya ngasih tanda biar apa namanya biar yang lain itu adalah biasanya duluan begitu ya kalau klakson dulu kan biasanya duluan begitu ya kalau jembatan ya silakan tapi kalau klaksonnya adalah refleks kemudian karena faktor tadi, ini etikanya kelewat jembatan klakson tiga kali, meskipun nggak ada orang di sana, berarti sudah ada unsur syiriknya. Oh nggak ada orang di sana kok klakson tiga kali buat siapa begitu ya? Kadang banyak gitu ya. Atau kadang-kadang begini, kalau panjenengan di hutan, ya, di eh, tempat yang agak angker, bilang amit-amit mbah ini tujuhnya mau lewat begitu kan ini juga sama nggak boleh kenapa itu adalah ritual yang harus dikerjakan manakala kita ingin lewat tempat tersebut kalau panjenengan melakukannya berarti sudah berbuat syirik kenapa ini ada kisahnya yaitu adalah ketika seorang itu <clears throat> di sebuah desa ada berhala ada patung yang setiap kali orang lewat harus memberikan kurban. Yang pertama tidak memberikan kurban akan dibunuh oleh penduduk desa tersebut. Yang kedua sebenarnya nggak mau, cuma korban saja lah meskipun seekor lalat. Kan sepele kan ya, sepele banget lalat itu dibunuh sudahlah sudah ini formalitas aja justru dia menjawabkan dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Dalam kita tahu disebutkan abab yang menerangkan tentang bahwa orang bisa masuk neraka gara-gara seekor lalat. Mungkin anggapannya sepele, wong kata amit-amit mbah lah gitu ya masa sampai masuk neraka bisa jadi. Kenapa? Berarti ini ada ada keyakinan bahwasanya itu adalah ada penunggunya begitu ya seperti itu karena apa? Orang orang-orang biasa mereka itu adalah me, e, bersikap apa namanya? bersikap e, berat pada segala yang berbu yang buruk, ya. Dalam surat Yasin ayat 18 19. Ada yang hafal nggih? Qalu inna tatayyarna bikum tantahu la narjumannakum wa minna azabun alim qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukil antum kaumum musrifun ya ini kalau orang yang baca yasin ngerti nih ya gak mungkin percaya dengan beginian tapi mereka baca saja tapi gak tahu artinya gitu ya di sini adalah Pak orang kafir itu biasa mengatakan kami berapa namanya berkeyakinan bahwasanya kamu membawa sial jadi ketika ada keyakinan ini pembawa sial, itu adalah orang kafir yang biasa seperti itu. Jadi kalau panjenengan masih ada yang begitu, sendaknya banyak-banyak bertobat tobatan nasuh nggih. Karena apa itu sudah ada perbuatan syiriknya. Nah, tetapi memang karena itu sudah biasa terjadi, kadang-kadang kita memang tergoda untuk apa namanya me, meyakininya, ya <clears throat> Karena begini, para ulama membagi orang-orang yang terkena tiaroh ini dalam masalah eh, apa namanya sial itu adalah ada tiga macam. Yang pertama adalah ada orang percaya 100%. Ya, contoh ketika ada misalkan saya nggak tahu nih ya. Kalau bangun rumah, gih, suka ada pisang ada benderanya gitu ya padinya begitu ya ya makanya ini tujuannya apa ini misalkan gitu kalau tujuannya buat ngasih makan yang kerja ya omong nggak apa-apa begitu ya tapi kalau tujuannya biar tidak apa namanya kalau ada petir ada ini gitu ya buat dikoda setan karena mungkin apa namanya ini kan tadinya lahan kosong nih ya kemudian dibangun manusia menunggu lahan kosong ini apa namanya e, mengganggu sehingga pakai itulah kalau ini yakin berarti sudah jatuh kepada produksi karena apa yakin 100% dengan hal tersebut ya kalau ada yang begitu berarti memang ini sudah satu kepada perbuatan syirik bahkan bisa sampai syirik besar ya ada juga yang tidak Justru ketika ada pendataan begitu langsung jalan saja, nggak apa-apa. Ini biasanya orang pilihan, gih. Contoh lah ya. Kan sebagian kita itu kan mohon maaf sekali ini agak-agak apa namanya bicara alam gaib begitu ya. Kan ada tipe orang penakut sekali, gih. Ada putih-putih, wah langsung gemeter begitu ya. Mau hantu begitu kan ada. Ada yang meskipun hantunya pakai wajah paling seram sekalipun nggak apa-apa Kan ada yang begitu. Ini masalah masalah masalah hati saja begitu ya. Sebagai contoh saja, di antara sahabat Nabi SAW, kan yang paling imannya paling bagus adalah Abu Bakar. Okay. Tetapi yang paling ditakuti oleh jin itu adalah Umar. Artinya apa? Ini bukan masalah iman tebal atau tidak, tapi tergantung hatinya berani atau tidak begitu ya. Jadi memang ada orang kayak dukun kan begitu nggih kerjasama bangsa jin nggak takut malahan kita non sewu yang ngaji kadang-kadang gemetar gitu ya ada begitu langsung teratapan begitu ya langsung apa namanya bukan berarti imannya tidak ada karena mungkin memang kita memang termasuk tipe-tipe yang agak-agak takut begitu ya dan ini tidak masalah gitu dan nggak nggak apa-apa karena apa yang itu kadang-kadang malah terjerumus kepada perbuatan syirik karena apa karena faktor keberanian tinggi maka mereka jadi malah menguasai bangsa jin kemudian malah jadi mencari-cari petapa di mana, tapa di sini, tapa di situ agar mendapatkan kepastian. Ya dia berani. Kadang katanya ya, ada ular lilingi dirinya, ada segala macam begitu pokoknya ceritanya macam-macam begitu ya. Ya berani saja. Kenapa? Tipe kalnya dia adalah orang yang berani, tapi iman sehingga jatuh kepada perbuatan musyrik. Nah memang begini, jadi kalau panjenengan takut hantu bukan berarti sirik kan gih? Bukan sirik, gitu ya. Ini karena faktor manusia saja gitu ya. Oh, mungkin kan ketika orang kaget kan kadang-kadang suka uh, ini ya uh, merinding. Yang ada, uh, yang kaget aja begitu, apalagi yang ada jadi ada jadi ada. Pasti apa namanya lebih takut lagi. Sehingga yang takut seperti ini tidak masuk kategori takutnya dengan hantu, tapi takut yang normal, gitu tapi kalau takutnya sampai kita itu adalah tidak apa namanya sampai kita e, melalaikan kewajiban kita, mohon maaf nggih. Eh, di sini tidak ada lah kalau Bapak-bapak kebanyakan ya berani lah ya. Gitu ya. Kan ada orang yang e, apa namanya takut ketinggian, ya nggak musyrik. Panjat rawani, ya nggak musyrik. Kenapa? Memang takutnya takut tinggi kalau apa namanya kalau lihat dari atas ke bawah itu jadi ngeting, bisa jadi Apakah jadi imannya tipis ya tidak? Karena ini faktor manusia saja. Yang emang ini masing-masing berbeda begitu ya. Hanya saja kalau misalkan sampai takut kepada hantu kemudian sampai tidak mau sholat malam itu yang jadi masalah. Betilah ada putu tapi mau ada setan berarti ini sudah jatuh perbuatan syirik. Kenapa? Sampai ketakutannya dia itu adalah menghalal apa namanya menghalangi kepada Allah Taala. Taib. yang ketiga, uh, eh, ini apa namanya ketiga? Yang agak khawatir, tapi dia bisa segera menghilangkan apa namanya eh, rasa tersebut. Nah ini adalah kita. Jadi kita itu adalah biasanya kalau kejadian contoh nih, kalau ada tempat yang seram, kita kan juga kadang-kadang gemetar gitu kadang-kadang punya perasaan apa namanya ya merinding lah atau ada eh hati-hatilah begitu ya meskipun ya yakin gak yakin begitu tapi ada perasaan yang seperti itu makanya memang Nabi mengatakan kalau kita melalui tempat-tempat yang agak seram maka ada doanya doanya adalah Allahumma la khaira illa khairuk la illa tayruk wa la ilaha ghairuk Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan darimu. Wala tayra tidak burukan illa tayr kecuali karena engkau ya Allah. Wala ilaha khairak. Tidak ada Tuhan melainkan engkau saja yang berhak disembah. Ini adalah oh ditulis maun di sini ya. Apa sudah Pak? Kalau belum saya tulis G, ini mumpung ada papan tulisnya ya. kayak batik ya ini kita jengki Allahumma la khaira illa khairu wa la tayra illa tayru wa la ilaha ghairu ini ketika kita merasa agak kurang nyaman ketika apa namanya contoh nge panjenengan mau bareng gawe bulan Muharram kan banyak yang mungkin bisik-bisik ya ini bulan sial mengerjakan tapi kadang-kadang masih agak mamang begitu ya. Aduh, mbok iya, mbok segala macam begitu ya, maka pakai doa ini. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan darimu saja. Wala tayra, tidak ada keburukan illa tayrok melainkan keburukan darimu wala ilaha ghairuka tidak ada Tuhan yang melainkan hanya engkau saja ini ketika terapi ketika panjenengan agak khawatir contoh ketika naik mobil nabrak kucing kan masih tetap deg-degan gih tetepan ada apa namanya ya e, eh, gak tapi kadang-kadang masih ter terbayang saja. Kamu ini jangan-jangan bogel begitu ya seperti maka menghilangkannya dengan itu. Karena normal, kita itu biasanya manusia itu ketika mendengar cerita orang lain, kalau kita mengalaminya, kadang ingat dengan cerita orang lain tersebut. Sehingga Nabi tadi tidak mengatakan tidak boleh ingat itu. Boleh tapi terapinya biar tidak ingat kembali adalah dengan doa ini. Ya. Allahumma la khair illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ini di Ahmad kalau panjenengan punya buku kitab tauhid itu ada doanya di situ. Ya, tentang doa ketika seorang itu adalah hampir setiap manusia yang imannya emang kayak kita gitu ya. Ini pasti ada pengaruh kita melewati tempat-tempat ataupun pertanda yang dianggap silata, kita biasanya agak terpengaruh. Makanya untuk menghilangkan pengaruh tersebut, kita mengucapkan Allahumma khaira illa khairu wa la tayra illa khairu wa la ilaha ghairuk. Ini kalau panjenengan merasa agak apa namanya agak khawatir okay? Kemudian <clears throat> doa yang lain yang sering kita baca A'udzu bi tamma min syarri ma khalaq. Jadi ketika memang kita itu adalah memang agak sedikit khawatir dengan doa yang kedua itu. Jadi ketika mohon maaf Gi, ketika panjenengan lewat tempat yang seram biasanya, bak khawatir bahwa ada yang melintas begitu ya. Ya begitu. Kenapa? Normal lah kalau ada yang melintas agak bertaban begitu ya normal sekali sehingga tidak boleh jalan keluarnya dengan amit-amit Mbah Nun Sewu begitu ya tidak boleh begitu ya tapi dengan tadi kalau Allahumma la khaira illa khairuk la tayra illa tayruk la ilaha ghairuk atau dengan a'udzu bikalimatillah min syarri ketika memang kita mungkin ada perasaan khawatirnya, ada perasaan bahwa kita itu adalah eh, nggak e, yakin, tetapi agak sedikit terganggu. Maka seperti itu. Karena memang hampir kita sudah mengatakan bahwasannya hampir setiap manusia pasti pernah merasakan namanya e, gangguan dari pertanda sial meskipun tidak yakin. Karena semuanya begini ketika itu adalah diyakini oleh masyarakat banyak kita mau tidak mau pasti ada efeknya. Nah, biar hilang efeknya adalah dengan doa yang dua tadi, gitu ya. Boleh saja nggak apa-apa. Pokoknya semua yang sifatnya bertaut kepada Allah SWT diperbolehkan. Karena emang intinya kita itu adalah ketika kita takut dan khawatir, kita berlindung dari Allah SWT, bukan justru pamitan kepada yang nungguni. Kenapa? Dalam surah Al-Jin dikatakan, Wa annahu kana rijalum minal insi yaudzuna birijal jinni Dan memang dulu banyak di antara bangsa manusia yang mereka meminta uh, eh, perlindungan kepada jin dan bahasa J ini menjadi bertambah kesombongannya. Asabun nusulnya, Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu ketika mereka datang ke sebuah lembah yang seram, yang banyak katanya banyak hantunya, itu minta izin, wahai penunggu ini kita minta izin lewat. Kita kan sama nggih. Itu dengan mit mit amit ini cucunya mau lewat kan sama sebenarnya. Ini dulu sudah ada sehingga emang orang sekarang di Indonesia itu memang ya kemusyrikannya mirip dengan orang-orang pada masa jahiliyah. Karena memang Islam, tetapi memang Islamnya kita itu banyak di kalau di Jawa nggih masih terbawa dengan budaya orang yang percaya dengan penunggu-penunggu yang ada di tempat-tempat yang serang. Memang itu dikeramatkan begitu ya. Yang ini, ya, yang kita ini kadang-kadang kita tidak percaya tetapi kadang terharu. Makanya dengan kalau kita mengatakan kalau seperti itu bisa dengan doa la khaira ila khairuk ini atau dengan a'udzu bikalimat tamah min syarri ma khalaq atau tadi apa namanya bismillahi alladzi la yadurru ma ismihi sayun fil ardi wala fi ya itu seperti itu intinya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan begini, dengan keluar dari rumah, dengan berdoa, Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu insya Allah tidak ada yang membahayakan panjenengan dari pergi sampai pulang lagi. Cuma yakin apa tidak? Karena kadang-kadang kita itu doa tapi tanpa di yakini. Itu hanya sebatas ritual. Saya apa namanya mau keluar ya doanya ini. Tapi nggak ada imannya bapak yakin kalau saya ini ini tidak ada yang bisa Allah sudah menjamin betul kalau yakin seperti itu pasti Allah akan menjaganya. Cuma kita ini memang masih ketika berdoa itu setengah iya setengah enggak. Ya, jadi masih apa namanya? belum 100% yakinnya sehingga nggak ngefek doanya betul kenapa nggak yakin 100% iya nggak sih ya begitu kenapa tadi nggak nggak apa namanya nggak yakin 100% kalau para ulama kita ya biasa bahwa begitu dia doa Allah menjaganya sehingga begitu pasti baiknya tapi karena kita ini adalah tidak yakin gitu makanya kadang-kadang tadi kita makan pun gitu ya eh, Bismillah pun nggak yakin gitu sehingga Ya seperti itu. Yang mereka yakin kita yakinnya adalah adalah makanannya bukan Allah SWT. Padahal yakin kenyang adalah Allah SWT. Makan ini sarananya saja. Buktinya kita sudah membuktikannya. Panjangan Ramadan. Kan buktinya begitu kan G? Panjangan ketika awal-awal pagi. Itu kan apa namanya? Rasanya lapar banget. Begitu adan berkumandang, kemudian minum segelas air putih, hilang semua laparnya. Padahal segelas air putih, kalau kita panjenengan kalau duhur nggih, lapar banget kira-kira cukup dengan air putih? Tidak cukup. Tapi karena imannya luar biasa, ini adalah apa namanya? Uh, apa cukup itu sehingga kita semua ini kenapa mungkin dikir-dikir kita harian kita ini kadang-kadang tidak efektif mungkin kita yang belum yakin. Kalau yakin insya Allah Nabi tidak mungkin berdua. Jelas bahwasannya yang kurang adalah di kitanya yang memang kurang yakin dengan apa yang kita baik kita break karena jam 8 G kita break dari uh, sampai jam 8 5 menit untuk melanjutkan kriteria yang keempat baik kita cabut e, kita rehat dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW uh, eh, mengatakan bahwasanya salah satu di antara sebab seorang itu adalah maksud tanpa hisab ada ala rabbihim yatawakkalun yang mereka itu adalah bertawakal kepada Allah SWT hanya kepada Allah SWT saja ini dalam surat Ali Imran ini ada pesan dari Allah SWT ketika kita membulatkan niat kita, maka kita bertawakal kepada Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 159 ya surat Ali Imran ayat 159 yang bunyinya Ida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbut tawakkirin Ida jika engkau sudah membulatkan niatmu, sudah berazam dengan kuat, fatawakal Allah, maka bertawakallah engkau kepada Allah SWT. Inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbu al-mutawakkilin, yaitu yang bertawakal. Nah kalau itu di sini adalah kalau ayat tadi mengatakan ida azamta jika sudah membulatkan niat kita, membulatkan tekad kita. Jadi kalau sudah berusaha maksimal, ya, baru kemudian tawakal. Tawakal beda dengan pasrah, nggih. Tawakal ini usahanya sampai akhir, tapi kalau pasrah sudah putus harapan. Bislah pasrah baik, nggak bisa begitu. Kerja pasrah itu adalah memasrahkan hasilnya, memasrahkan usahanya. Kenapa? Di sini para ulama ulama kita mengatakan tawakal arti sebenarnya adalah keseti dalam bersandar kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan atau menghindarkan dari keburukan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi, kita menyandarkan hasilnya kepada Allah SWT. Bukan menyandarkan prosesnya. Kadang-kadang beda-beda tipis nih antara tawakal dengan wislah pasrah baik tidak ada usahanya. Arti ini pasrah bukan tawakal. Kalau tawakal apa namanya? Pokoknya berusaha terus, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT. Jadi bedanya begini, kalau dengan berobat nggih, kalau berhenti berobat, berarti namanya sudah pasrah. Tapi kalau berobat terus, kemudian hasilnya tergantung Allah SWT, ini namanya tawakal. Jadi bedanya di situ yang paling gampang. Jadi kalau panjangnya sakit, berobat ini adalah merupakan bagian ketawakalan kita. Cuma kalau ada yang sakit kemudian sudah putus asa, sudah pasrahkan saja kepada Allah SWT. Ini pasrah, bukan itu tidak harus pengobatan tadi ya, obat tidak harus, tapi pengobatan dengan rukyah pun bisa masuk dalam kategori pengobatan. Contoh, sebagian nih, sudahlah, saya nggak mau pakai apa namanya, tidak memilih untuk tidak pengobatan medis. Saya memilih pengobatan dengan doa saja. Itu kan usaha juga, salah begitu ya. Tapi ketika tidak ada usahanya, tidak doanya, tidak kemudian hanya sekedar pas, ya, terserah Allah saja deh maunya begitu ya. Berarti ini adalah pasrah kepada Allah SWT bukan tawakal kepada Allah SWT. Ya. Jadi intinya tawakal itu adalah berusaha memasrahkan hasilnya. Tapi kalau pasrah itu adalah sudah dari awal tidak mau berusaha. Gitu ya. Kemudian tawakal adalah keyakinan bahwa yang bisa mendatangkan manfaat adalah hanya Allah saja. Ya. Yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat itu hanya Allah. Itu tawakal. Contoh ketika tadi misalkan gih, panjenengan ketika misalkan agak khawatir nih habisnya habis nabrak kucing khawatir harus ketika terapinya selain doa tadi bahasan yakin Kalaupun nanti ada keburukan yang terjadi bukan karena kucingnya, tapi karena Allah yang menentukannya. Karena biasa kita meng, apa namanya menghubungkan eh, apa namanya menghubungkan antara yang terjadi keburukan itu dengan pertanda-pertanda tadi. Kalau tidak ada. Kemudian ciri dari kita adalah yakin keburukan adalah Allah SWT atau kebaikan adalah Allah SWT tidak banyak menyalahkan orang lain ketika ada program kita yang gagal. Evaluasi benar, tapi bukan kepada personal. Ini gara-gara kamu nih. Kalau gara-gara gara-gara kamu, berarti emang tawakalnya masih tipis. Cuma kalau mengatakan, oh apa yang perlu kita perbaiki, kan beda. Positif thinking lebih basah. Katakan, ini gara-gara dia nih jadi nggak jadi seperti ini. Berarti seolah-olah mengkaitkan antara keburukan yang Allah berikan dengan kesalahan si yang bersangkutan. Padahal sudah bisa jadi sudah sempurna, sudah tetapi karena Allah menginginkan kita itu adalah mungkin lebih baik lagi sehingga Allah tidak apa namanya tidak memberi keinginkan. Makanya emang tawakal itu adalah yakin bahwa apapun yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Bukan kesalahan bukan bisa jadi. Tapi apa yang terjadi adalah memang apa namanya untuk kebaikan kita. Dan ketika tawakal kok masih menyalahkan orang lain, berarti masih belum sempurna tawakalnya. Nih gara-gara ini nih jadinya diajak lagi deh gitu ya. Kan malah apa namanya? eh tadi ini kalau dia ngerjakan nggak bakal sukses lah. Ini kan berarti seolah tadi kan begitu. Padahal kan yang memberikan sukses kan Allah SWT. Mungkin kelihatannya mohon maaf nggak mitayani begitu ya. Yang Kan malah jadi sukses. Tapi yang meyakinkan malah gagal terus begitu ya. Karena Allah yang bikin itu. Sehingga tidak boleh kita itu adalah menyalahkan orang lain secara serta tapi memang sebaiknya adalah menjadi bahan evaluasi bukan untuk kita menyalahkan orang lain kepada usaha kita yang kurang maksimal bukan kepada personal-personalnya gitu ya ini memang kalau dalam tugas eh, proyek jama'i maka tawakal itu adalah tadi yakin pun yang terjadi nanti dengan ini adalah untuk kebaikan kita bukan kita personal-personal yang di bawah kita yang bersama kita sehingga kesannya itu seolah mengatakan dia pertanda sial, pertanda buruk. Seperti itu ya. Kemudian ini tentang tawakalnya. Kita bertawakal kepada Allah SWT ya, kapan kita mengira e, ketika kita bertawakal itu kapan saja. Pertama adalah saat kita menginginkan sebuah kemenangan Surat Ali Imran ayat 110. Ya. Apa namanya ketika kita sebuah program yang sukses atau kemenangan, ini adalah saatnya kita bertawakal kepada Allah SWT. taala. Surat Ali Imran ayat 160 yang berbunyi Iyan surukumullah fala ghalibala wa yakhdhulukum faman dhalladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'min. Yang surkumullah ketika Allah menangkan kalian maka 160 Pak. Al-Quran ayat 160. Jika Allah menginginkan kalian menang, memenangkan kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Jika Allah ingin menghinakan kalian, maka siapa lagi yang bisa menang? Dan hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah SWT. Ini mungkin contohnya nggih. Ini mungkin bagi kita, bagi saudara kita yang mungkin sedang di Jakarta sana ya. Sedang pilkada ini ya. Pastinya nggak ada yang pengen kalah tidak ada. Jadi ada satu eh, apa namanya pesan dari saya baca di media sosial begitu ya. Bukan masalah menang kalahnya nanti, tapi lebih kepada kita mendukung orang Islamnya kalau mereka tidak menang pun berarti ini adalah ujian dari Allah SWT. Bisa jadi nggak menang. Nggak usah gelisah kalau nggak menang. Berarti memang belum diizinkan. Tapi usaha kita adalah bagaimana mendukung agar, Adapun bagaimana hasilnya sudah pasrahkan kepada Allah SWT. Sehingga nggak usah gelisah. Jangan-jangan gelisah bu ada apa namanya begitu ya. Sudahlah itu apa uh, kalaupun curang kalau Allah nggak menginginkan nggak akan terjadi. Tapi kalau terjadi memang Allah belum ujian kita. Perlu evaluasi diri. Apa yang kurang? ya. Tapi intinya bahwa tugas kita adalah mendukung orang Islam. Jadi kalau menang apa tidak urusan Allah SWT sehingga kalaupun menang ya alhamdulillah, tidak menang pun itu berarti Allah sedang menguji kita. Ya. Jadi pada saat menginginkan kemenangan, ini adalah saatnya kita Allah SWT. Yang penting usahanya dulu. Ada hasilnya kita pasrah Allah SWT. Sukses. Pokoknya sudah maksimal, sudah usaha maksimal. Susah tidak bukan masalah, bukan bukan artinya bukan urusan kita. Kayak misalkan panjangan yang jadi bapak menjadi suami lah ya. Yang penting kerja, duitnya itu urusan Allah yang mengaturnya. Yang penting ada usaha untuk bekerjanya. Baik. Yang kedua adalah pada saat kita itu berpaling dari musuh-musuh Allah SWT. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 81. Saat kita berpaling dari musuh-musuh Allah SWT, yakin ya bahwa Allah pasti menolong kita. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Surat An-Nisa ayat 81. Ya. Ketika kita contoh begini. Contoh mohon maaf nggih, ya, sebagai bentuk saja. Ketika panjenengan tahu bahwa riba itu haram, Kan kadang-kadang yang maju mundur untuk keluar dari mungkin pejabat nih ya, pejabat perbankan sudah tingkatannya tinggi. Mau keluar kan agak-agak ragu-ragu ya. Ada yang nyari, oh kata Ustadz katanya kalau kebutuhan mendesak boleh. Ada. Pakalnya masih belum sempurna. Tapi ketika yakin deh, ketika saya, ini kan musuh Allah ini maksudnya. Riba termasuk musuh Allah SWT. Ketika kita sudah yakin bahwa kita meninggalkan itu, harus yakin bertawakal bersama Allah Yakin ketika kita meninggalkan keburukan, pasti Allah akan melipat gandakan kebaikan untuk kita semuanya. Jadi maksudnya begitu. Ketika kita meninggalkan sebuah meninggalkan musuh Allah SWT yang apa yang Allah larang, untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT harus tawakal kepada Allah SWT. Karena kadang-kadang begini, Kadang-kadang misalkan ada nih sebagian mungkin di rumah tangga seseorang begitu ya. Ketika suaminya memutuskan untuk putus hubungan dengan riba. Tapi karena belum tawakalnya tinggi, awal-awal perjuangannya mungkin tadinya pakai mobil jadi pakai sepeda gitu kan ya. Agak keluarganya ngeluh, berarti tawakalnya belum tinggi. Harusnya yakin bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan termasuk musafam pasti Allah pasti menolong kita sehingga panjang juga sama ketika meninggalkan sebuah perbuatan dosa harus yakin bahwasanya Allah menolong kita meskipun tantangannya besar ya kemudian yang ketiga setengah sembilan g yang ketiga adalah bacakan ayat-ayat Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zahum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal ayat 2. Ini termasuk ciri orang beriman kan, Ge? Apa nama ketika dibacakan ayat Al-Qur'an bergetar gitu ya. Intinya ketika dibacakan ini adalah semangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika panjangan begini, kalau agak gelisah tentang beberapa gitu ya, mungkin tentang nasib kita ke depan begitu ya, banyak baca Al-Qur'annya. Insya Allah bisa menambah tawakal kita kepada Allah SWT. Ya. Kemudian selanjutnya Musuh Allah meminta berdamai. Musuh-musuh Allah namanya meminta berdamai. Surat Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lisilmi fajnah la tawakkal 'ala Allah. Surat Al-Anfal ayat 61. Ketika mereka musuh-musuh Allah SWT minta damai kepada kalian, padahal kalian tahu damainya adalah untuk saya, maka damailah wa tawakal 'ala Allah dan bertawakal Allah SWT. Contoh juga sama ini ketika kasus yang lagi terbaru musuh-musuh Allah itu kan minta maaf karena sudah melecehkan gitu ya. Ya maafkan saja. Toh nanti kalau mereka bahan bakar Allah lagi gitu ya. Gak usah, oh enak aja minta maaf. Gak bisa. Maafkan saja. Kenapa? Gak akan mengurangi kejayaan Islam tidak akan kalau kita memaafkan. Karena emang kadang-kadang sebagian kita teman-teman kita dari kita yang mungkin emosinya lebih sehingga ketika itu minta maaf kemudian ikhlas gak ikhlas urusan dia ketika dia minta sudah maafkan ya proses berjalan gitu ya bukan berarti nggak berjalan kenapa menyung kita kita maafkan tapi ya artinya proses berjalan tapi ada unsur dendamnya kenapa karena emang kita tahu tahu kepada Allah kalau dia tidak ikhlas, pasti Allah membuka apa namanya mengupakannya. <coughs> Baik ya. Kemudian yang terakhir, <coughs> pada saat kita khawatir, yaitu pada surat Ali Imron ayat 173. Surat Ali Imron ayat 173 yang berbunyi al qala Inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum wasahum imana wa qalu Allah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi dalam surah Al Imran ini dikatakan ketika alladzina qalalahumun nas yaitu mereka orang-orang yang beriman itu adalah ketika saat manusia mengatakan bahwasannya orang-orang musik kalian semuanya. Maka tak khawatir fazaduhum imana maka hal itu justru menjadikan mereka bertambah imannya wa qalu katakan hasbunallah cukup bagi kami Allah SWT dan sebaik-baik al penjamin wa ni'man nasir ya memberikan pertolongan pada kita semuanya artinya apa jenengan ketika agak khawatir contoh nggih lagi dakwah benar nih ya kemudian takut serangan orang lain begitu kan ya tadi Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa? Ini kalau kita khawatir apapun itu, insya Allah kalau kita benar, pasti Allah akan menolong kita. Atau misalkan beginilah, panjenengan menghadapi musuh yang jelas-jelas ada. Kita memang perlu apa namanya tadi yakin bahwasanya ketika kita benar pasti Allah akan menolong kita. Jadi pada saat kita apa namanya agar kita pada saat kita takut dan khawatir berlebihan maka ini kita perlu bertawakal. Oh, masih ada yang terakhir lagi, Pak. Satu lagi ya yang terakhir. Lupa ya, terakhir mulu begitu ya. Pada saat hidayah datang menyapa kepada kita semuanya. Ya. Ini dalam Ibrahim ayat 12. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah waqad hadana subulana wa nasbiranna ala ma atana wa 'ala Allahi mutawakkilun. Dan bagaimana kami tidak bertawakal kepada Allah Taala sedangkan Allah sudah memberikan hidayah pada kami. Jadi ayat 12, okay? Ibrahim ayat 12, ini pada saat hidayah datang kepada kita, bismillah tawakal kepada Allah SWT. Ya. Ini ketika kita tawakal kepada SWT, Allah lah yang akan menjaga kita istiqomah di jalan Allah SWT. Karena ada kan sebagian kita nge? sudah mau dapat hidayah, sudah ngaji, eh giliran usahanya nggak cocok lagi. Kan kadang begitu kan nge? Baru ngaji ustadznya yang agak streng. Langsung nggak ngaji lagi deh Kenapa? Kita bertakwa kepada Allah SWT. Makanya ketika kita datang ngaji begitu ya. Bismillah saja. Bismillah tawakal tawakaltu Allah. Kenapa nanti ada godaan, ada sedikit batusan, itu kita tidak goyah dalam meneliti jalan yang apa. Ibaratnya nggih, kalau kuda mau jalan kan kadang dipecut dulu. Ya begitu. Kita mau jalan baik ya kadang-kadang ada sakitnya kadang-kadang ada begitu ya. Jadi ketika nun sewu nggih, ketika panjangan baru ngaji misalkan ya, kemudian dapat ustaga nun sewu, agak setreng begitu ya. Ibaratnya kayak pecut ya. Jangan sampai mundara mohon maaf kurang apa namanya uh, kurang persuasif pendekatannya gitu ya ngomong, karena memang ya tidak semua ustadz sama begitu tapi intinya tidak ada ustadz yang dimaksud buruk tidak ada caranya beda sehingga pada kepada begitu Bismillah, saya tawakal deh begitu ya. Itu adalah proses kita begitu ya. Sehingga emang apa namanya tidak boleh kita ngaji itu adalah milih yang gampang-gampang nggak boleh. Ya diterima semuanya. Ibaratnya mungkin saya pernah sampaikan kepada panjenengan semua. Ya kayak kita naik mobil, kadang ngegas, kadang ngerem. Ya ada yang motivasi ibaratnya bagus jadi. Kalau ngerem mendadak kan kan gajet-gajet gitu ya, ya, sama lah gitu ya. Ketika eh, apa namanya begitu ya, kadang sakit iya, hati iya benar, tapi bukan berarti jadi tidak ngaji. Karena apa? Karena justru ya, ketika kita tahu sadar ilmu maka harapannya tawakal agar ketika ada godaan yang datang baik dari orang lain atau dari kajian kita ini kita bisa tetap istiqomah di jalan Allah SWT itu tentang saat kita tawakal sembilan G? Tidak ada pertanyaan kan G? Tidak ada. Baik ya, alhamdulillah. <laughs> Baik. Besok untuk pekan keempat insya Allah saya masih ada insya Allah bisa bertanya. Baik, demikian dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan eh, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.